Melanjutkan kajian kita dari kitab Sahih Bukhari Kitab kitab Ar-Riqab Kitab tentang melemah lembutkan hati <clears throat> Dan kita sampai pada pembahasan hati selanjutnya Yang menceritakan tentang pesan wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada <clears throat> sahabat mulia tercinta Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan Abdullah bin Umar berkata, "Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimanqibi." Rasulullah memegang kedua pundakku. Seraya berkata, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin." Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seperti seorang musafir. Wakana Ibnu Umar pun kemudian Abdullah bin Umar melanjutkan perkataannya Ida amsaika falatan tadi as-sabah wa ida asbahta falatan tadi al-masa wa hukm sihatika sihhatika wa min hayatika li jika engkau berada di waktu sore Maka jangan kalian tunda sampai waktu pagi Jangan kalian menunggu sampai waktu pagi dan jika kalian berada di waktu pagi Jangan kalian tunda menunggu sampai sore Ambillah persiapkan dari sehatmu untuk sakitmu Jagalah dari hidupmu untuk matimu Hadis riwayat Bukhari Tentu hadis ini tidak asing bagi kita. Lebih-lebih lagi kita akan dapatkan biasanya di dalam kitab Zuhud, Warok tentang masalah dunia. Di sini Rasulullah SAW memberikan wasiat nasihat yang sangat berharga kepada Abdullah bin Umar. Kalau kita lihat sedikit biografi Abdullah bin Umar ini kan ada salah satu putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. di mana beliau mendapatkan julukan Asadun nas ittiba'an li sunnati Rasulillah alaihi salatu wasallam. Abdullah bin Umar itu adalah orang yang paling kuat dalam mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW alaihi Paling kuat sangat tekun dalam meneladani Nabi. Ya contoh kejelian dan ketelitannya adalah jika Nabi pernah sholat di atas kendaraan maka Abdullah bin Umar pun tanpa berpikir panjang, tanpa bertanya, beliau langsung mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Nabi kita. Jika Nabi pernah sholat di suatu tempat, maka Abdullah bin Umar akan mencari tempat tersebut dan sholat di sana. Jadi Rasulullah SAW ketika melakukan sesuatu maka Abdullah bin Umar adalah orang yang pertama yang akan mencontoh meniru beliau. Makanya beliau mendapatkan julukan Asadun Nasib tiba orang dari kalangan sahabat yang paling tekun dalam meneladani Nabi. Sampai-sampai kasimun dari Imam Malik Rahimahullah beliau berkata Tidak ada seorang pun di antara sahabat Nabi Yang lebih mengikuti jejak dan langkah-langkah Rasulullah Ketimbang Abdullah bin Umar Memang terkenal ya Abdullah bin Umar ini benar-benar gigi selalu menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi. Beliau terkenal keilmuannya luar biasa, terkenal kezuhudannya. Beliau memilih hidup yang sederhana meskipun mampu hidup yang serba mewah kaya raya. Ya karena dapat nasihat wasiat dari Nabi ini bukan berarti tidak boleh kaya, tapi kan masalah sederhana itu kan memang gaya hidup. Gitu. Tergantung bagaimana seseorang pemilik Beliau dikenal sangat hati dalam berfatwa dan bahkan sering berkata laati saya nggak nggak tahu saya nggak ngerti Beliau juga orang yang paling hati-hati warok ketika ada konflik antara Aisyah dan juga Muawiyah. Abdul bin Umar ini memilih untuk berada di sikap tengah-tengah. Tidak pro sana, tidak pro sini, tidak bela sana, tidak bela sini. Beliau meninggalkan jauh yang namanya perselisihan percekcokan, pertikaian. Lebih baik sudah nggak ikut-ikut berada di tengah-tengah sehingga aman dari fitnah. Ya ini secara ringkas biografi beliau tentang kesuhutannya, kewaraannya sampai menarik diri dan ikut-ikut dalam hal pemerintahan waktu itu ketika ada konflik antara Muawiyah dan Ali radhiyallahu taala <clears throat> Dan ketika itu Abdullah bin Umar kan menceritakan di saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang pundakku, memegang pundak yang artinya menunjukkan Nabi ini memiliki perhatian besar kepada seorang sahabat Rasulullah SAW ini sangat punya perhatian besar Beliau itu mampu betul-betul faham tentang psikologis dari sahabat-sahabatnya karakter antara satu dengan yang lainnya itu ngerti dan paham sehingga beliau bisa berinteraksi dengan satu sahabat dan sahabat yang lain dengan interaksi yang berbeda-beda. Karena itu psikologisnya. Abdullah bin Umar masih anak-anak, masih masih kecil, masih muda gitu kan. Sehingga dengan seseorang memegang pundak ini ada kedekatan secara personal ya kaya wis konco tenanan, besti tenanan. Kalau orang itu misalkan gandeng tangan atau gandeng pundak ketika laki-laki ya, gandeng pundak ya gandeng tangan ya gandeng pundak ini kan sudah koyok konco plek pak koyok CS tenanan melaku-melaku jalan sambil ngobrol dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umar sambil memberikan nasihat kun fid dunya ka'annaka gharibun aw afiru sabil. Kejelian ketelitan inilah yang menjadikan Rasulullah itu mampu mendidik generasi Rabbani, generasi para sahabat. Beliau bisa memilah-milah bagaimana karakter Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar ngerti dalam berinteraksi. Makanya ketika Rasulullah itu pernah mimpi gitu ya. Bagaimana di saat itu Rasulullah bertanya kepada seorang wanita Tanya di saat itu ada istana Milik siapa istana itu? Istana itu adalah milik Umar bin Khattab Maka Nabi pun menarik diri Menjaga perasaan Karena seorang Umar itu kan pencemburu dia nggak menjaga hati, tidak mau masuk ke dalam istilahnya Umar bin Khattab. Ketika mimpi itu pun disampaikan kepada Umar, Umar pun kenapa tidak masuk oleh Rasulullah? Jaga, jaga perasaannya siapa Umar bin Khattab. Di sisi yang lain, itu ya. Ketika bertemu dengan Abu Bakar, Rasulullah tetap dalam keadaannya di saat duduk-duduk di bibir semua. Beliau dalam keadaan tersingkap e, Tersingkap kakinya Datang lagi Umar bin Khattab Nabi pun dalam keadaan yang sama Tidak merubah Tetapi di saat Utsman bin Affan hadir Ketika mengucapkan salam Maka Rasulullah pun langsung menutup kakinya yang terbuka tersingkap sambil mengatakan bagaimana aku nggak malu malaikat saja malu kepada Utsman bin Affan tetap bisa menjaga tetap bisa interaksi antara satu sahabat dengan sahabat yang lain jangan disamakan sama dengan kita juga dalam bermuamalah dalam berinteraksi orang itu punya karakter diri ada orang yang sikapnya pemalu ada orang yang pendiam introvert ada orang ekstrovert ada orang suka guyon ada orang tipenya serius nah, tipe serius ini hati-hati jaga sikap, jaga omongan. Kalau sama si A bisa nyantai, bisa guyon karena ekstrovert, bagi orang ini hati-hati kadang-kadang bisa tersinggung. tersinggung. Makanya harus bisa membaca situasi dan karakter. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula ketika Nabi memperlakukan kepada Abdullah bin Umar ini masih masih muda, masih punya potensi. Ya, namanya pemuda bagaimana pola pikirnya dimong, dilus. Ya, sambil tetap dikasih nasihat. Dan salah satu nasihat beliau adalah jadilah engkau di dunia sebagaimana seperti orang asing atau seperti orang yang lagi melakukan perjalanan musafir. Jika manusia memahami hadis ini, maka di dalamnya terkandung wasiat penting sesuai dengan realita. Kita itu di dunia ini jadilah seperti orang yang memang benar-benar asing. Orang asing itu kan nggak mungkin, <clears throat> nggak mungkin bersaing dengan penduduk asli. Namanya orang asing apalagi singgah nggak mungkin juga memperbaiki memperindah bangunannya Apalagi kita jadi orang TKW asing di negeri orang Nggak mungkin membangun rumah yang megah Karena apa tahu Tempat asal kembalinya itu tadi di negerinya Di sana dia kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya Kerja segiat-giatnya dikumpulkan untuk ditransfer ke keluarga Namanya orang TK, TKW, TKI Karena tahu ini tempatnya asing Nggak mungkin dia akan apa bersaing, berkompetisi dengan warga-warga sekitar, warga lokal. Karena kita asing. lah kalau ada orang asing kok bisa ngusir warga asli, kok ceritanya ya, ya memang be sarang malah <laughs> gitu loh ya nah kan namanya kita orang asing ya harus ngerti kita tuh mampir cuma numpang cuma numpang di dunia ini cuma numpang sesaat kemudian balik lagi ke negeri asal. Kalau dipahami ya, memang sesungguhnya manusia itu kan memulai kehidupannya di surga Nabi Adam itu. Ini tempat aslinya. Ini rumah kita. Kenapa sih orang Muslim itu keuangan, cinta, dan pengen segera masuk surga? Karena itu adalah rumah aslinya. Kemudian dia dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa dunia. Tempat ujian. Ingat ya, dunia itu tempat fitnah, tempat ujian, bukan tempat yang hakiki. Sehingga mampiro. Jadilah orang asing, jangan berkompetisi atau menjadi orang yang musafir Apalagi seorang musafir nggak mungkin mendirikan bangunan yang megah yang akan tetapi selama lamanya nggak mungkin dia akan kembali. Dia safar, dia berada di negeri asing dan nanti akan kembali ke, sur ke surga. Memang itulah sebenarnya dasar manusia. Keperuntukan surga itu untuk kita sebenarnya. Cuma harus diuji dulu dengan dunia. Bukan berarti kita nggak boleh ngambil dunia, bukan berarti kita nggak boleh ya kaya raya, sukses, bukan beda maksud. Dunia itu hanya sebagai alat, tujuan tetap akhirat. Nah kadang-kadang orang itu kalau sudah masuk lingkaran dunia dan tahu bagaimana gemerlapnya, keindahannya, kenikmatannya, banyak yang tertipu banyak yang namanya hubud dunia, cinta terhadap dunia. Cinta dunia itu kan bukan hanya harta melulu toh Pak. Wong kedunian kan gak harus pingin harta sing sewuki kaya raya ndak. Hubud dunia itu ya cinta terhadap perkara dunia yang bisa melalaikan akhirat dan Allah. Ya contohnya juga jabatan, yo ya kedudukan, yo ya anak, yo ya istri. Ini kan kubu syahwat. Zuinan nasu syahwat ini namanya lah yang namanya apa? Menghiasi keindahan itu ya berbagai macam emas, perak. Itu semua salah satu fitnah. kubut dunia Yang mana orang sering Sering tergelincir Sering tergoda Hingga melalaikan akhirat Memang terlebih lagi masalah harta Di sini memang kita betul-betul disuruh memilih harta, uang sebagai alat yang akan menjadikan kita sukses ketika pulang ke akhirat. Tapi kalau kita di dunia sudah lupa, lalai dengan tujuan kita balik ke kampung akhirat, di sini akan dicela. Bukan karena dicela kayanya, tapi karena kelalaian kelalaiannya. Kalau dikisahkan dari mulai zaman sahabat, para imam-imam, orang-orang soleh itu banyak yang kaya tapi juga zuhud. Ya karena mereka tidak terlalaikan, tidak terlupakan ketika mereka diberikan kedudukan, diberikan jabatan, diberikan harta melimpah, diberikan keluasan rezeki, mereka justru jadikan alat untuk semakin mempermudah jalannya menuju surga ya sudah dikasih apapun oh ini untuk lillah untuk akhirat sehingga ketika diberikan kedudukan pun gak akan sombong, gak akan congkak, gak akan meremehkan orang lain, tapi terus berjalan sesuai dengan prosedur syariat. syariat. <clears throat> Jadi kedatangan manusia di dunia ini adalah seperti datangnya orang asing karena tempat tinggal sebenarnya adalah kelak di surga. Tempat tinggal Adam dan orang yang mengikutinya dalam masa keimanan, ketakwaan, tauhid, keikhlasan pada Allah nanti adalah di surga. Dan sesungguhnya Adam diusir itu sebagai cobaan dan balasan atas perbuatan maksiat yang telah dilakukannya. Jadi ini ujian negeri Jian. <clears throat> Dijelaskan pula oleh para ulama. Kenapa sih kita itu diperintahkan untuk menjadi orang yang menjadi orang asing atau orang yang bepergian safar? Ada apa di dalam dunia ini? Kenapa sampai-sampai wasiat Rasulullah kepada khususnya Abdullah bin Umar dan tentunya umumnya juga kepada seluruh kaum muslimin <clears throat> berkaitan dengan masalah dunia yang kita jangan sampai terperdaya, jangan sampai kita lupa dan lalai dengan tujuan utama kita maka para ulama memberikan penjelasan bahwasannya kesenangan dunia itu kan bersifat menipu dan sementara. Disebutkan dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-20. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Wa iqwa'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahu Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau Perhiasan, saling berbangga di antara kalian Dan berlomba dalam memperbanyak harta dan anak Berlomba itu bersaing Memang rata-rata manusia itu bersaing dalam masalah harta dan bersaing juga dalam masalah anak. Nek anaknya sukses, nek anaknya hebat-hebat, nek anaknya tadi wong kabe, itu sok no, nang tanggane, nang koncone dan orang-orang sekitarnya. Memang bangga dan itu fitnah. Makanya dunia terlihat indah. Dunia sangat menyenangkan dan menggiurkan tetapi sifatnya hanya sementara. Ia menipu karena memperlihatkan kenikmatan. Dikatakan menipu, koyok-koyok wapi indah nikmat, namun ujung-ujungnya adalah hisap di akhirat. Nah, ujung-ujungnya ngotong Pak. Makanya orang yang kaya, orang yang mampu, orang yang punya kelebihan harta dan rezeki Hisapnya jauh lebih panjang, lebih detail daripada orang yang nggak memiliki harta karena ujung-ujungnya yang kita miliki dunia ini akan dihisap, dimintai pertanggungjawaban. Maka dikatakan kesenangan yang menipu koyo enak-enak, oh tapi ditakon, ditakoni. Gul, tak kayak duit 10 M, sakar karmu. Waduh, dadak no sama nenten no gay foya foya, harus gay karaoke, harus <laughs> digay camping, harus digay sakar karuan, pas gay nyawer. Entek takoni, duitmu nanti kabe 10 M itu. Nah ini baru karena pertanggung jawabannya. Koyo koyo 10 M wakeh, bebas kon ngentek entek no tapi mari ini dihi dihi di audit duit ini nanti kabe sepuluh m ini kan harus dikek aku iya iya terus diapa wae wah iya jenenge kuliner gantek entek ket mulai sate kikil di sate sing paling enak sing kambing muda dan kambing tua wong iya. <laughs> dikelilingi kabeh masya Allah ket Jawa Tengah Jawa Timur golek sate dong dan mau macam-macam kan itu ada jawabannya kalau di akhirat koyo koyo enak tapi takoni disuruh memberikan pertanggung jawaban maka dikatakan dunia itu kesenangan yang menipu yang menggiurkan koyok-koyok ini nikmat ujung-ujungnya nikmat yang fana dan hisap tetap berja berjalan Wong sing Utsman bin Affan tentunya jenengan semerap pada digawe kepentingan akhirat, kepentingan dakwah, kepentingan agama, kepentingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat kaum muslimin ini. Itu wajah yang ke dalam keadaan merang merangka Abdurrahman bin Auf. Ya mereka kaya kaya karena ya itu banyak sekali yang nanti akan ditanyakan ujung-ujungnya di situ. Jadi kenapa dunia kita itu disuruh untuk menjadi orang asing saja wis cukup atau sekedar menjadi orang yang safar orang safar itu ya kan nggak mungkin bahwa semua itu kan nggak mungkin orang sama ketika orang camping, yang dibawa paling ya nanti peralatan koyok kompor. Nggak mungkin gawa LPG. Kan ya apa dimu nggak gunung penanggungan. Gawa LPG. Nah, ya pegel bapak. Ini. <laughs> Ya nggak com gawa LPG, ya apa. Nggak mesin cuci, latihan minggat. Nah, ini iya, iya ya jenenge camping itu tak apa sing pengalaman nih ya sewajarnya kompor pun yo ya gak kompor LPG pak ono tabung cilik sak meniki ya sudah enteng ringan-ringan Kenapa? Tahu ngerti akan kembali Walaupun gunung itu tak wapi indah endelok sunrise sunset gitu Oh tunjukkan mulai mana Dunia ngono pak tak wapi hijau menggiurkan Karena dunia itu kan Inna dunya hulun wa Dunia itu memang hijau dan manis wapi menggiurkan Tapi ujung-ujungnya saya balik semuanya api indah Tetap ya rumah sendiri Nah di situ orang safar itu pasti yang dibaca perbekalan secukupnya karena tahu gak camping sak gak tendo ya sak ngadeke pokok kena gay turu buat bisa tidur berlindung dari hujan lalu balik lagi sehari dua hari balik lagi Akeh menang gunung sak wulan. <laughs> iki lho Pak, banyune tok lho, angel goleke ngono. Camping itu. Karena airnya kan di bawah, di atas gunung enggak ada sumber air. Tekon di nah, orang puncak camping. Enggak bisa hidup selama-lamanya di situ enggak mungkin. Perbekalannya habis sama dengan di sini. Maka ini dunia itu menipu dalam surat Ali Imran juga dijelaskan ayat yang ke-14. Zuyina linasi hubbu minan nisa wal banin wal qanati wal qantara Indah dunia itu jadikan indah kecintaan kepada wanita, anak-anak, harta, emas, perak dan sebagainya. Dan iblis dan nafsu menghiasi dunia agar tampak manis tetap ada perani setan Pak. tetap ada perani iblis semakin diperindah padahal dibaliknya adalah jebakan semua itu jebakan Padahal sama rejek pretekus sama kayak panganan enak tapi kemudian kena jebakan wis ditiru kancane lapo senang guna wakmu itu kena jepret Oh, nek gak iso ini carane. Mlebu pisan gas metu pisan. Ngono. Oh, Padha ae. Dunia sama, jebakan sebenarnya ujian. Kata njopo ngerak kasraka wis jelas. Ya kira jebakan tikus itu mau, Pak. <laughs> Wis jatai Ya kok Sapa jebak iku iblis. Iblis eh, setan tuh bikin jebakan uang kayak sing iwak jebak iwak ya apa carane biyen niku yo, ya? macam-macam jebakan ikan ono sing mancing samane tok to dikei panganan enak roti bluder teko kono sret karo buat kayak daging semuanya itu cuma pancingan dari iblis perannya itu sangat luar biasa ada setan ada hawa nafsu sudah tinggal nunggu aja jerat-jerat iblis itu orang kena jebakan dijebak semua di dunia ini ya semuanya nanti diajak memang ke sana kemudian Kenapa juga kita cuma sekedar menjadi seorang musafir atau menjadi orang asing Ternyata di dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi dan Syekh Syalbani rahimahullah. Dunia itu kan sangat rendah dan hina di sisi Allah. Laukana di dunia taqilu indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha surbatamani. Seandainya Pak Dunia itu sebanding dengan sayap seekor nyamuk di sisi Allah Niscaya dia tidak akan memberi minum Allah tidak akan memberi minum Walaupun seteguk air saja kepada orang kafir Bayangan ini tentu Seumpama dunia ini sesuatu yang berharga Orang kafir gak dikasih bahaya. Karena ini sesuatu yang mewah, istimewa, berharga tapi karena hal ini sangat-sangatlah hina, rendah, gak ada harga nilainya, orang kafir pun boleh menikmati. Wong elek, wong kafir, wong dolim, wong munafik, wong bani Israel, wong mana Israel, wong uwer elek tok oleh memang mangan, oleh ngamen, oleh ambil bagian. Saya apa? Gak kanggu, Merasa sampai niku gak apa ya gak berharga. Kok ini lho Pak, saya ini dua pohon, satu pohon uang, satu pohon keres. Berhubung keres, buah kersen, pohon kersen ini gak kanggo, kanggo sampean Kan gak berharga, gak bermanfaat Badi pangan mano, badi codot, badi pangan arek cilik Bah semua orang yang memakan, silahkan Karena apa? Anda merasa ini gak berharga, gak bernilai tapi pohon uang ini loh khusus ini kanggo sapa dulurku kanggo sapa meneh bestiku hmm. kanggo orang-orang yang memang punya kedudukan baru dikasih pohon emas dingke seneng emas emas diundui terus bendino diblongsong pencet enak beraga kan ngono to diblongsong terus enak pencet curut pencet opel, kejut-kejut pek-peken tapi nek sing jenenge mangga sak mene ku gedene minggiro oleh dipageri, Pak. Karena apa? Tahu ini nilainya berharga. Allah juga melihat dunia Eh, pek nikah kanggo posin dunia bak emas bak perak bak bebas sopo sing arep monggo jenengan nek duwe barang gak kang ulakmu nanti wakofno ya gara-gara manggelok keres <laughs> ndelok apa wit iki kanggo ya utawa pencet-pencet wis bebas Pak wakofno pek pek sapa sing arep nah, tapi nek koyo emas perak harta kan gak mungkin khusus iki tak ke anak kujange iki iki terus sama juga Allah kalau memperuntukkan surga ini hanya orang-orang yang dicintai khusus orang-orang mukmin di eman maka kowe ku lapo sih ngamek keres nanggone iku iki lho kon Mas nang omahe mlebu ngono karena apa lho ya apa jenenge wong ide ya Pak terdekat ya dan selalu melihat kedekatannya ya pasti dikasih sesuatu yang khusus lah rowoyoan keres lah opo gak kanggo karena ya Allah ngono lho Pak ini dunia, jangan berebut, jangan serakah, jangan tamak. Ambil seperlunya untuk kepentingan akhiratmu itu sih penting. Surga ini kenikmatannya kan luar biasa. Nah suasana ini kenikmatan ini semuanya kan nanti di surga itu kembali yo. Siji, gano awan, gano bengi. Swarga. Gak ada siang, gak ada malam. Terus jenengan gak punya letih, gak punya capek, gak butuh tidur. Tiap hari ini cuma nikmat, nikmati toh Gak turu loh pak, gak turu. Lebih, saya kira sampai butuh turu, sok hilang. Di surga gak butuh tidur, nikmati toh Kenikmatan yang abadi selama lamanya. Wis gak anak pagi, gak siang, gak malam. alat pagi sampai petang siang malam nggak ada karena matahari nggak ada bulan nggak ada ditempatkan di neraka untuk menghinakan mereka yang dulu beribadah menyembah matahari dan bulan waktu di dunia tapi bukan untuk disiksa untuk menghinakan orang-orang tersebut lah di surga wis kan enak tok mau mantep tok sampai diiming-iming loh bidadari ta melebiro istana mas kabeh semuanya akan dicukupi sungai onok sungai susu sungai madu sungai komer mendem bebas gak ngarah mabuk ngono jadi <laughs> sungai komer lho nangke ini sampai delok tok yo ya opo sih rasanya jarene fleng-fleng ganja narkoba jadi menghilangkan masalah itu ini dulu haram tapi nang akhirat wah halalan thayyibah ayo ayo bareng-bareng loh jadi mereka selalu berhadapan-hadapan di dipan berhadapan-hadapan antara penduduk surga sini nih pak bercengkrama cangkruan Sekarang ini di biasa nang muhajirin, mari ngaji mangan-mangan, cangkruan ini bercengkrama pak. Lo nang surga yang ngono, ya dungo, kemudian kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cangkruan mana? Dan bukan cangkruan ilmu tok, sembarang kali relak gitu toh pak itu lebih berharga itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman maka nang dunia ojo nemen-nemen umpama sampean dikira rezeki soge jangan sampai melupakan dan melalaikan wis sawur-sawur no sapa sing butuh wis ngono wae lho so aku jual duit nang omah ngono lho Pak nek sing luwe-luwe dhuwit <laughs> butuh duit Pak nang omah ojo khawatir, aku mari ngaji pun fitunya karena kau pun, ngono. <laughs> tak pikir dunia gak berharga pokoke wis. Tak alat tak menuju akhirat. Opo sing ngene iki? Padha wae, Pak. Tak anggap iki peres ngono lho, Pak. Tak anggap ciplukan gak kanggo bisa. Tak anggap e sentul kecut. Dadi wong oleh ngamek kan kabeh tapi tidak sampai oh seje tak pakai duren semut duren duren sing enak itu beda kini pinggir ini lah ana sing galongane kesemek sentul bapak lo sok eman eman-eman tak meten mulus kape, lo orang itu kalau kan serakat tamat dengan dunia temen mulus-mulus lah. Yaitu perbandingannya Seandainya hal itu berharga Orang kafir nggak akan punya celah nggak akan punya bagian di situ Makanya surga Kenikmatan yang abadi Orang kafir di blacklist sudah nggak akan pernah bisa Walaupun mereka memohon, meminta Seandainya disiksa Sejumlah dengan bintang ke bintang Yang ada di dunia Mereka mau ke menjalani Tapi sudah ditutup rapat-rapat wis dikei lho dunya wis pepeen kenapa nggak berharga dibandingkan seperti sayap nyamuk tapi orang waduh berlomba-lomba berebut ya sampai sikut menyikut sampai rebutan mahar sembarang kali ditempuh jalur hukum jalur semuanya hanya karena ujung-ujungnya apa dunia, dunia. Padahal itu cuma sementara Jadi kenikmatan bisa belum, belum dikatakan berkah Karena apa? Semua orang bisa Orang munafik, orang dolik, orang jelek, pencuri, penipu Semua bisa menikmati dunia Tapi yang diharapkan oleh Allah Kilo Sekiranya Nah akhir, nah akhir Apapun yang kita anggap itu nggak berharga Kan orang itu berhak untuk meminum atau memakan atau meminta air misalkan ya monggo monggo wis itu keran itu bebas kalau itu satu tapi karena akhirat itu jauh lebih berharga maka Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ambillah duniamu itu seperlunya saja sebagai sebagai alat menuju kepada kampung akhirat sebagaimana dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-77 fi fima ataqallahu daral akhirah la tansa nasibaka minad dunya carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat ini perintah awal sebenarnya suruh untuk berjuang, berkompetisi dalam mendapatkan kebahagiaan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Tetap kita itu ya di dunia itu butuh kehidupan. Manggane ini adalah penopang kehidupan kita Ya boleh kita berdoa agar dunia kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dalam doa beliau, Allahumma aslih li dini allazi hiya ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku di mana agama itu adalah pusat dari segala urusanku. Waslih li dunianya dan perbaiki duniaku alati fiha ma'asi di mana aku hidup di dalam di dalamnya perbaiki agama itu nomor pertama karena segala segala sumber urusan baru memohon kepada Allah perbaiki dunia karena aku juga hidup di dalam di dalamnya kalau nanti di dunia dapat fitnah dapat ujian gak kuat bagaimana juga sama tetap tetap kita boleh tapi nggak boleh berlebih berlebihan dalam masalah dunia secukupnya boleh meminta dunia secukupnya tapi kalau untuk berlebih-lebihan lo keserakan ketamaan akhirnya cuma pamer-pameran itu yang tidak diharap diharapkan Masih lama ya Pak? Anu. Serius sih Pak. Anu nih suruh kayak gitu. Iya. Seandainya waktu itu adalah uang mau pengangguran lu akeh waktu nih, akeh duit ya wae. <laughs> Lah iya toh. Eh, waktu adalah uang. Waktu itu paling awake oh, pengangguran. Iku duit paling akeh, paling sukses itu. <laughs> Makanya gak kerja-kerja. Jale kerja wedine su sukses. Nek sukses dadine oke, Nek soge dadine sombong. Nek sombong dibenci Allah. Makanya <laughs> pengangguran wedi dibenci Allah. <laughs> Akhirnya gak gelem kerja. <laughs> wedi sukses tadi sombong lho, Pak. Iso pengangguran. Iya. Saya nanti kalau kerja <laughs> takut sukses eh, sukses wedi waria ujub sombong nah, penyakit hati kabeh dilanat Allah semendin ini kayak kain is waktu adalah uang ya. <clears throat> Dunia itu adalah amanah, bukan tujuan. Rasulullah tidak melarang umatnya menjadi kaya, tapi beliau mengingatkan agar kekayaan tidak membuat lupa akhirat. Sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim, zuhud itu bukan berarti tarkul mal kullah. Bukan berarti meninggalkan harta seluruhnya. Tetapi tidak menjadikan harta itu di hati. Jadi ini hanya masalah masalah di sini, Pak. Masalah hati, sikap hati jenengan ketika diberikan oleh Allah keluasan dunia, rezeki, harta dan lain sebagainya. Yang penting hatinya tertambat tetap bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tergiur, tidak tergoda. Menganggap tetap dunia itu sewajarnya. Kok ternyata dikasih rezeki lagi? Ya sudah, memang Allah menitipkan seperti itu. Eh, Abdurrahman bin Auf, Usman bin Affan itu nek kok kan tentean pasti pol-polan, totalitas all out jadi kalau sedekah langsung berapa onta, 600 onta Plus dengan apapun yang ada di isinya Isinya perbekalan, makanan semua Langsung sedekah Tapi akhirnya Allah mengembalikan lagi Memberikan rezeki yang lebih luas lagi Disedekahkan lagi terus saja gitu jadi totalitas, gak kok cuma 0, sekian persen, bukan kok 10 persen ketika sedekah enggak. Mereka totalitas dalam sedekah kepada agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi, semakin disedekahkan, semakin dibelanjakan untuk kepentingan Allah, Allah mengembalikan lagi dengan kesuksesan lagi, kesuksesan lagi. Bukan orang yang ketika bersedekah dilihat hartanya di rekeningnya ulgi oh, satu juta wis aku tak satu sewa satu juta suapik loh nggak seperti itu tapi perlu totalitas wis langsung dal dal dal dal nyontek ya, golek mana oh prinsipnya e. sama Lais bin saat itu terkenal orang yang betul-betul kaya raya Makanya sempat kita sampaikan Tapi Lestrin saat ini adalah sosok Orang yang gak pernah mengeluarkan zakat mal Bentahun perputaran ini Iku mesti entek Padahal gajinya itu triliunan, miliaran, triliunan hasil dari seluruhnya Bermiliar-miliar tapi setelah jarak yang namanya satu tahun Kan lihat ada haul, ada nisab toh Pak Hauli nisab Haul kan waktu jarak tempuh satu tahun nih Nah nisabnya kan sesuai dengan berapa minimal 80 gram mas Kalau hartanya buahnya Tapi pas wayai nisab haul entek Jadi nggak pernah zakat Miliat miniatan Mau manusia ya usah anggap ae 500 miliar. Duit mas miliar untuk tahun ini. Iki tahun 2025 misalkan Pak ya bulan Oktober ketok Nanti harus mengeluarkan tahun depan zakatnya 2,5%. Sekarang punya uang 500 miliar. Nah nanti pas Oktober tahun depan wis gak ono misalnya wis gak yang di dizakatkan kenapa wis ket mulai Desember Januari Februari ku terus ae ngono Pak duit muter terus sedekah sedekah nilai Laisdin saat itu diceritakan oleh para ulama-ulama sebaik semasanya tidak ada seorang pun yang datang kepada Laisdin saat kecuali pasti akan mendapatkan hasilnya tidak pernah keluar dengan tangan kosong siapapun ya kan dianggap ini mang dunya kayak keres mau Pak. Ana <laughs> wong teko jaluk piro sampean. Ngono. Aku butuh kanggo iki lho, kanggo apa? Aku kebulet bang cuwilan pira. <laughs> Ngono to Pak. Kira bang titilan lho ya. Pira sih? Harus 15 jutanya, 15 juta. <laughs> Ngono lho Pak. Gampang-gampangan ae. Teko maneh Ono sing 50 jutanya. Selama masih ada pokoknya dikasih sama Wes bin Sa terkenal viral. nang kene aja arep-arep, Pak. Ana wong kok niku diluke eh, mlarah, ya. suka langsung calling nang beting beting calling nang cemeng cemeng calling nang jati ayo bro ono kene mesti model kene ngene iki jalu opo dikeki masyaallah hmm, ludes ludes <laughs> Oh, zaman saiki, Pak. Zaman ben kan sik rada tepo slira. Reti sungkan. Saiki mumpung ngaji mumpung kok. Wis apa ae dijaluk. Ono gampangan gak tambah sungkan, tambah di plukoto. <laughs> Ya, Nes bin Sa'd itu mau mbak seanggapannya dunia itu gak berharga kayak keres. Jadi makanya apapun orang mengeluh datang, itu dikasih pak baik dan kebutuhan yang kecil ataupun kebutuhan yang banyak. Dan jenengan kalau ada biografi lain spin saat jenengan lihat bagaimana kejuhutan beliau tapi kaya raya. Oh. Dan bagaimana kedermawanan beliau di saat semua orang yang memiliki hajat kebutuhan langsung dipenuhi beliau. Bawa hadiah satu nampan kurma, seret balik dikei satu nampan emas wah enak deh mas lah kayak kan sampe pasti yo kepingin to. Gitu kepingin sing ndi? Kepingin sing golek emas sing mau. Nek menjadi lesbian saat waduh hal, Sekarang dunia lagi tidak baik-baik saja, terkhusus Indonesia lah ya. Terus di dunia nol, Kok wis padang sih Pak iki, iya, Pak? Sempat dunia kok keras yang ini iki. anggap ae wis sopo sing arep ya monggo. Entek golek maneh kan tok jenengan. Kalau sesuatu itu enggak penting, koyok permen gitu ya. Pasti sama kayak kayak mau permen ya? monggo monggo monggo entek ya tuku mah tuku mana itu baru benar-benar nganggep nggak berharga nggak di hati amalnya kan gitu harta itu di tangan yang jadi adalah akhirat itu di hati perkataan ahli benar betul kan jelas seperti itu apa jadikan dunia itu di tanganmu pusing tangan gitu gampang betul nih tapi dunia ceket nang ati, woi guys, iso nang tangan. Angel mono kene Pak. Coweket kok petinju kelas berat nih. nih. metune. Metune paling yuk sak gerici nih iki Pak. Rang <laughs> gerici, Ya Allah, ya ya setala, lah. Ingat ya, nggak larang sampai suki, enggak larang sampai sukses. Belas gak ono larangan. Terserah jenengan, tapi ojo dunia, ojo cinta dunia, ojo raket, ojo pelit, ojo bakul, serakah ojo tamat. Dum-dumen kancane ketika ada yang membutuhkan bantuan, ketika apa gampangan entengan. Dan itu kisah-kisahnya seperti Imam Syafi'i juga sama Pak Imam Syafi'i Imam yang lainnya itu ketika memiliki sesuatu yang berharga menurut menurut versi dunia ya tetap dibagi-bagi. Makanya sampai Imam Syafi'i itu punya utang. Padahal Allah rezeki dapat hadiah dari siapa dari fulan si fulan dari pemerintah langsung dicir permen kan permennya benar benar ayo Sampai coba ngono lho. Nek ini kayak permen, sak sak masjid kan iso permen permen permen. Tapi duit, lima lima sak juta, sak juta, sak juta, juta kan mikir ngono lho. Nek permen, oke, okay, iso apa Tapi duit, sak masjid duit boy ben kajian <laughs> setiap kajian nanti saya punya permen pak oh, ya oh permen ya, di satu saya permen lah gitu ketik permen ketik permen itu lho Pak, dunia kaya permen. <laughs> Tapi enak dimut yo enak. Tetap oleh kita merasakan boleh, menikmati bo, boleh. Tapi juga kakek. Sebetulnya permen yang ngono. Untung kok gak rentek. <laughs> Dikai anak biasa gampang-gampang ya pasti mudeng. Dikai bahasa-bahasa ini para ulama kan bawa ngomong wah tundunya di opo ya.